Seluruh Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bisanin la yawmil qiyamah Amma ba'du kaum muslimin pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dicurahkan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Eh, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang luar biasa yang Allah curahkan ke kita. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar atau mengkaji ya beberapa kitab yaitu tentang pembahasan ilmu tajwid yang sebelumnya kita sudah mempelajari ya sedikit ya secara ringkas dari buku ya Tajwid Imam Syafi'i karya Al Ustad Abu Ya'la LC Hafizahullah taala semoga Allah karuniakan keberkahan ilmu dan panjang umur untuk beliau. Dan eh, sudah sangat eh, sangat banyak faidah yang terdapat dalam buku tersebut ya dan sudah sangat mencukupi ya untuk bekal kita dalam membaca Al-Qur'an insyaallah taala. Dan pada kesempatan kali ini ya kita eh, sobat radio muslim akan kita akan mulai eh, membahas kitab baru ya untuk melanjutkan atau mungkin untuk memurajaah tepatnya kita akan murajaah ulang gitu ya untuk memperkuat ya memperkuat pemahaman kita tentang ilmu tajwid dan insyaallah dengan teori-teori yang ada. Sobat dari Muslim dimanapun anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, buku yang kita pakai pada kesempatan kali ini dan kesempatan mendatang insya Allah adalah buku Syarah Tuhfatul Atfal ya, ya, ya pedoman tajwid untuk pemula yang diterbitkan oleh Dar Syafi'i ya yang diterjemahkan oleh Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizallahu taala. Ya, beliau menerjemahkan ya dari sebuah kitab ya dari sebuah kitab yang mana nanti beliau sebutkan ya yang beliau sebutkan di bagian mukaddimah ya di takdim yaitu namanya irtiqa'ut tilat ya irtiqa'ut tilalittiqa dolorit tufratul atfal itu ya di situ nama kitabnya yang dikarang atau yang dijelaskan yang disyarah oleh uh, seorang syekh ya masyayikh yaitu Eh, diterjemahkan uh, dibuat dikarang atau ditulis oleh pakar ilmu rosem dan dobet ya yang yang bernama Syekh Abdul Majid ya Abu Abdit Tawab Abdul Majid ar royasi ya Royasi yang di sini adalah karya beliau namanya adalah di depan sudah ada Irtika uttilal ya Irtika uttilal ya eh, Tikot Durori Tufadul Atfal ya Irtika Durori Tufadul Atfal Eh, sobat Radio Muslim insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di kesempatan kali ini ya kita akan coba ya secara ringkas untuk mengkaji kitab Tufatul Atfal. Kitab Tufatul Atfal ini adalah kitab yang merupakan ya penting atau layak diperhatikan dan seyoknya kita menghafalnya ya karena bentuknya adalah bait-bait syair ya bait-bait syair yang memang tujuannya di dibuat uh, eh, oleh Syekh Sulaiman Al ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri untuk dihafalkan oleh para penghafal Al-Qur'an untuk oleh para uh, pembelajar Al-Qur'an ya selayak selayaknya kita menghafalkan dari kitab Matan Tuhfatul Atfal. Nah, matan ini merupakan matan yang bisa dibilang dasar ya dasar dalam memahami ilmu tajwid. Ya mungkin uh, kita sudah dengar ya matan yang selain Tufatul Atfal ya masih ada matan yang lainnya ya matan Al-Jazairi nah itu juga ada matan yang lebih panjang nah dan di sini secara ringkas adalah matan Tufatul Atfal yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nah teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita uh, perkenalan dulu dengan kitab ini ya Eh, kita bisa lihat di bagian dalam ya bahwasanya ada takdim ya beliau Syekh uh, beliau Al Ustadz ya uh, di sini ditakdim oleh Syekh Abdul Karim ya Asilmi As Al Jazairi ya diberikan takdim oleh beliau ya untuk buku ini ya dan buku ini diterjemahkan oleh muridnya beliau sendiri yaitu Al Ustadz Abu Ya'la Corneidi ya sehingga uh, silsilahnya e, jelas gitu ya silsilah dalam e, penulisan dan beliau juga Ustaz Abu Ya'la mendapatkan sanad ya dari gurunya yaitu Syekh Abdul Karim As-Silmi Al-Jazairi hafizallahu taala. Ya dan e, buku ini sangat penting ya, sangat sekali lagi sangat penting untuk kita pelajari karena berisi ilmu-ilmu pokok, ya ilmu-ilmu yang mana penting untuk kita ketahui. Nah, kita uh, langsung yang masuk di sini dijelaskan juga ijazah matan Tufatul Atfal wal Giman yang, yang beliau Ustaz Abu Ya'la dapatkan ya, dari uh, guru beliau ya Syekh Abdul Karim ya Syekh Abdul Karim yang uh, dapat langsung dari beliau. Di situ bisa dibaca secara mandiri ya bahwasanya beliau mendapatkan ijazah ya, ijazah matan Tufatul Atfal yang mana beliau hafalkan dan ditasmi'kan dan didengarkan oleh Syekh Abdul Karim As-Silmi Al-Jazairi hafizahullahu taala. Nah, beliau ini uh, Ustaz Abu Ya'la menerjemahkan ya, menerjemahkan dari kitab guru Syekh Abdul Karim sendiri. Ya, Syekh Abdul Karim sendiri yang sudah tadi dijelaskan di depan. Nah, di samping kita memakai kitab ini nanti insya Allah uh, eh, akan ya kita tambahkan sedikit ya tidak terlalu banyak secara ringkas dari uh, kitab yang syarahnya juga dari Syarah Tufatul Atfal ya yang secara ringkas juga yang berjudul Aisyarul Maqal fi Syahri Tufatil Ahfal ya Tufatul Atfal yang dikarang oleh Muhammad Rafiq Mukmin ya beliau juga uh, mempunyai syarah yang menurut uh, para ulama ya ini uh, direkomendasikan untuk kita pelajari. Pendengar radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, ya kita uh, perkenalan dulu. Ya, nanti di sini ada uh, semacam penulisnya, siapa penulisnya dan di mana beliau lahir dan segala macamnya. Nah, kita langsung masuk ke bab pendahuluan. Ya, bab pendahuluan. Nah, di setelahnya itu ada matan manzumah tufatul atwal. Nah, di sini cukup banyak ada sekitar ya ada sekitar 61 bait ya 61 bait ya maka kalau semisalnya kita bisa hafal itu lebih baik ya kita hafal terus langsung kita setorkan ke guru ya misalnya guru tersebut mempunyai sanad sehingga kita bisa dapat sanad matan tufatul atfal ya dengan sedikit ringkasan ya di Jogja sendiri masya Allah sudah banyak ya yang mempunyai matan tufatul atfal ya ijazah-ijazah matan sanad gitu ya sehingga kita bisa setorkan ke mereka dan mendapatkan uh, matan. Ya, masya Allah sudah sangat uh, banyak di Jogja ini. Nah, pendengar radio Muslim yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk di bait pertama, yaitu kalau di langsung di halaman 2 Ya beliau langsung pendahuluan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri. Nah, jadi kalau ketika kita membaca sebuah bait syair ya seperti ini, manzumah seperti ini, ya kita bisa memakai eh, macam-macam uh, bahar ya macam-macam bahar itu di ilmu-ilmu bahasa Arab ya salah satunya pakai nada lah intinya kita pakai nada ya jadi e, lebih mudah menghafalkannya daripada kita menghafalkan tidak pakai nada misalnya yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu wal jamzuri nah itu kan e, rada sulit ya sedikit sulit untuk kita menghafal maka hendaknya kita menghafalnya mungkin pakai nada agar lebih mudah ya agar lebih mudah dalam menghafalkannya ya kita langsung ya masuk ke pertama di buku di bagian matan dituliskan basmalah ya bismillahirrahmanirrahim ya namun di bagian pendahuluan itu tidak ditulis ya di bagian pendahuluan halaman 2 itu tidak ditulis uh, perkataan basmalah bismillahirrahmanirrahim nah di sini e, kenapa ya kenapa kok tidak ditulis bismillah ya karena memang terjadi e, perselisihan ya di antara para ulama apakah bismillah itu ditulis langsung oleh syekh e, oleh penulisnya ataukah tidak ya ataukah tidak. Di syarah kitab-kitab yang lain ya ada yang berpendapat bahwasanya bismillah itu masuk ya bismillah itu masuk ya e, jadi ya kita bisa bilang bismillah ada ataukah tidak Ya, wallahu taala alam ya. Di sini e, penulis dari Aisyah Romakom menguatkan bahwasanya bismillah itu ada di sini. Nah, kita langsung saja mengikuti panduan yang ada di buku Statabu Ya'la ya, kita langsung masuk ke bagian matan 1 sampai 3 ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, seperti itu bisa nadanya atau yang lain ya sehingga nanti terserah mau menghafalnya seperti apa. Nah, ya berkata ar yang senantiasa ya berharap rahmatil ghafuri. Ya rahmat ya sang ya rahmatil ghafur. Rahmat dari Al-Ghafur, ya yang Maha Pengampun. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Ya yaitu ya Dauman Sulaimanu wal Jamzuri dauman di situ ya maksudnya senantiasa ya senantiasa jadi dibalik-balik begitu Sulaiman wal Jamzuri yaitu Syekh Sulaiman Al Jamzuri. Nah, kita akan sedikit kenalan ya dengan siapakah Syekh Sulaiman Al Jamzuri sendiri. Pendengar radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Syekh ya As-Sulaiman bin Husain ya bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri ya yang di yang masyhur dengan sebutan Al-Afandi ya Al-Afandi ya jadi uh, di sini beliau mempunyai nama Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalabi Al-Jamzuri ya, yang masyhur dengan sebutan nama Al-Afandi ya Al-Afandi. Nah, beliau yaitu uh, Syekh Zamzuri ini ya Syekh Sulaiman di sini beliau lahir di kota namanya kota Ponto ya namanya kota Tonto pada hari ini dinamakan, dinamakan kota Tonto pada bulan Rabiul Awal ya sekitar tahun 1163 Hijriah ya pada tahun 1163 Hijriah ya semoga ya sebaik-baik salat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Jamzuri ya nama beliau Jamzuri di sini adalah nisbah kepada kota ya kepada namanya Jamzur ya wahya buldah abihi ya jadi uh, di situ beliau uh, tinggal ya Jamzur itu kota ya kota di dekatnya ya uh, di, di ya, kotanya yaitu tempat ayahnya si pembuat nazom ini yang menetap jadi ayahnya dan uh, beliau sendiri penulis itu menetap di kota uh, Jamzur ini ya Jamzur ialah sebuah provinsi ya sebuah provinsi ya di Muna ya Minovia yang jauhnya sekitar ya jaraknya beberapa mil ya jaraknya beberapa mil ya jadi eh, di sini kalau di buku Aisyah al Maqal disebutkan sekitar 4 mil ya jaraknya sekitar 4 mil dari kota Ponto ya dari kota Ponto bukan ya di sini tulis Tanta tapi eh, Ponto Nah, Pendengar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa sih beliau itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini? Yaitu beliau uh, Syekh Jamzuri rahimahullah itu Asy-Syafi'i al-Madzhab, yang mazhabnya Syafi'i dan beliau uh, bertalaki, uh, bermusyafaha, uh, ber ya belajar secara tatap muka dengan banyak masyayikh, ya dari dengan banyak syekh. Nah, yang paling terkenal itu ada dua ya yang paling terkenal itu ada dua. Nanti beliau sebutkan ya untuk menghargai jasa gurunya, beliau cantumkan di bait syairnya nama nama gurunya. Ya masya Allah. Ini salah satu ya murid yang berbakti ya kepada gurunya, beliau cantumkan nama gurunya nantinya. Nah, yang paling terkenal adalah yang paling masyhur adalah Syekh Nuruddin Ali ibn Umar ibn Hamad ya ibn Umar ibn Naji ibn ya fanishi al masyhur yang yang masyhur dinamakan al mihi ya al mihi ya beliau ya e, nisbah kepada ya kota al mi ya kotanya yang bernama al mi Nah, beliau ini belajar ya e, Syekh Sulaiman sendiri ini belajar dengan e, gurunya ini sangat lama ya, sangat lama. Ya, dan beliau itu lahir uh, pada tahun gurunya ini 1139 Hijriah sampai 1204 Hijriah. Ya. Jadi uh, beliau belajar banyak kepada syekh tersebut. Yang kedua yang terkenal adalah Syekh ya Mujahid Al Ahmad ya wasmuhu Muhammad Abu Najah. Jadi ada yang nama, namanya itu adalah Muhammad Abu Najah yang julukannya itu Sayyid Mujahid. Ya, julukan dari gurunya beliau. Yang kedua yang paling terkenal adalah Sayyid Mujahid. Dia merupakan ya ulama ya dikurun ke 12 Hijriah. Ya dikurun di 12 Hijriah. Nah ini termasuk guru-guru yang paling terkenal ada dua ya dari Syekh Al Jamzuri rahimahullahu taala. Nah Syekh Zamzuri sendiri di sini ya mengarah uh, menulis beberapa kitab ya, menulis beberapa kitab yang cukup terkenal ya, yang terkenal sekali ya Uh, di sini yang pertama kita bisa lihat yang kita pegang pada kesempatan kali ini yaitu ya Nawam Tufatul Atfal wal Ghilman fit Tajwidil Quran yaitu Nawam Tufatul Atfal ya wal Ghilman fit Tajwidil Quran nah, itu nama lengkapnya ya nama lengkapnya uh, eh, Tufatul Atfal tersendiri. Yang selanjutnya uh, yang nomor dua kitabnya yang selanjutnya adalah ya Fathul ya Akfal Bishahril Tufatil Atfal. Jadi beliau mensyarah menjelaskan sendiri ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri itu menjelaskan sendiri apa yang beliau terangkan di Tufatul Atfal. Jadi di syarah setelah beliau membuat bait syair, beliau jelaskan oleh beliau sendiri. Ya, dia merupakan kitab yang mukhtasar, yang tipis, yang merupakan di dalamnya ada penjelasan dari beliau sendiri terhadap matan Tufatul Atfal. Ya. Nah, eh, bahwa yang selanjutnya ya yang selanjutnya ada nazam ya kanzul maani ya bitahrilil harz ya bitahril harzi almani ya jadi itu kitab yang ketiga yang terkenal juga yang keempat adalah Fathul Rahmani bisyahri kanzil ma'ani. Beliau menjelaskan juga ya fi qiraat fi sab' ya di dalam uh, qiraah sab'. Yang kelima adalah Manzumah fi riwayatil Imam Warsh. Ya. Terus ada juga kitab beliau yang namanya Jami' ya Al-Jami' Al-Musra fi Syawahid Syatibi ya. Terus ada juga Ad-Darul Manzum fi Udril Madmum ya makmum. Terus yang selanjutnya adalah at-turas lil markum. Ya, di sini bisyarhi ad-daril man, ya manzum. Ya, di sini banyak sekali ya, kitab-kitab ya, beliau ada delapan yang beliau tulis. Ya. Nah, beliau sendiri uh, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini ya uh, meninggalnya kapan itu tidak dikenal ya waktunya kapan la yu'rafu bitahdidi waqti wafatihi jadi uh, beliau itu uh, waktu wafatnya itu enggak diketahui kapan ya, waktu meninggalnya Syekh Sulaiman. Makanya di sini ya di syarah ya kita buku pegang ini ini enggak ada. Ya enggak ada eh, beliau wafatnya kapan. Karena memang tadi ya tidak dikenal, ya tidak diketahui. Ya. Ya. Yang selanjutnya eh, kita lanjut ya di matan kedua atau di bait syair yang kedua. الحمد لله مصليا على محمد wa alihi wa man nah, itu bait yang yang kedua ya. Apa maksudnya di sini? Ya, di sini adalah segala puji bagi Allah. Ya, musallian ala ya dengan bersolawat atas Muhammadin wa alihi, Muhammad dan keluarganya wa man tala berserta orang-orang yang tala yang mengikutinya. Ya wa ba'du hadza wa ba'du hadzan nadmu lil muridi ya yang setelah itu ya setelah itu ini adalah hadzan nadmun lil murid adalah nazam untuk orang-orang yang ingin belajar ya yang menginginkan belajar apa belajar apa finuni watanwini wal mudud yaitu belajar tentang nun ya kaidah nun tan ya nun terus ada tanwin dan ada mat -mat. Nah, sehingga bisa dibilang kitab ini adalah kitab pokok atau kitab dasar yang harus kita kuasai ya, dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, eh, kita jelaskan sedikit ya, eh, karena di buku ini tidak dijelaskan ya untuk masalah alhamdulillah di sini. Ya, alhamdulillah adalah ya bersyukur ya khalisan lillah yaitu bersyukur ya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala serta memujinya ya memujinya memuji Allah Subhanahu wa taala nah terus uh, eh, musallian ala Muhammad yaitu meminta kepada Allah ya untuk menurunkan rahmat dan sanjungan Allah dan pengagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya jadi ada uh, Syekh di sini meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya uh, bersolawat. Nah, apa maksudnya bersolawat untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam di sini ialah ya as-salatu minallah, selawat eh, dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmah ya. Rahmah yang bertautan dengan pengagungan atau yang bisa dikatakan ya sanjungan ya sanjungan Allah fil malail a'la ya di hadapan para para malaikat ya di hadapan para malaikat ya wa minal malaika ya dan dari malaikat itu bermakna istighfar jadi malaikat itu beristighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dari hamba wa minal ibadi makna tadarru' wa du'alahu yaitu merendahkan diri dan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ada tiga ya di sini yang jadi uh, patokan kalau Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sanjungan ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Dan para malaikat itu juga beristighfar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ditinjau dari hambanya itu ialah uh, tadarru' yaitu merendahkan diri dan berdoa untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah makna makna solawat di sini ya, makna solawat yang terkandung di dalam uh, uh, apa di dalam alhamdulillahi musallian ala. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini penulis menyebutkan bahwasanya ya nazam ini adalah untuk orang-orang yang ingin memang lil murid, ya untuk orang yang ingin belajar, ya untuk orang-orang ingin belajar dan isi yaitu apa? Maksudnya adalah talibul lil ya talibul lil ilmi tajwid yang ingin belajar tajwid maka nazam ini ya bisa kita pelajari ya dari dasar. Ya, ini memang tajwid untuk dasar ya untuk dasar dalam kita be belajar ya. Yang selanjutnya kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Ya ada nun sakinah, terus ada tanwin, ada mat ya. Jadi di sini banyak disebutkan ya, banyak disebutkan nanti hukum-hukum nun mati ya atau tanwin atau bagian mat-mat. Nah, ini merupakan kaidah pokok dalam membaca Al-Qur'an. Ya. E, masih ada waktu sedikit lagi kita akan lanjutkan ya sedikit tentang e, di bait atau matan keempat dan matan kelima. an بتحفة al عن kamali Arju bihi an أرجو tulaba wal ajra wal qabula was sawaba nah di situ sama itu ya sama ituhu di situ maksudnya aku menamakannya ya, sama ituhu aku menamakannya dengan nama apa tuhfatil atfal ya tuhfatil atfal ya an syaikhina al-mihiyyi dzil kamal dari syekh kami al-mihi ya yang mempunyai kesempurnaan atau keutamaan Arju bihi an laba. Ya, aku berharap ya dengan buku ini akan bermanfaat untuk para penuntut ilmu ya wal ajro dan semoga juga ada ganjaran wal qabul dan diterima oleh kalangan masyarakat sekitar dan masya Allah ya beliau ya uh, doanya pada buku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya banyak sekali ya yang menerima matan tufatul atfal ya wasawaba dan semoga memang Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan pahala yang begitu banyak untuk untuk beliau nah apa maksud dari uh, tufatil atfal sendiri ya, karena kita mungkin dari tadi membicarakan matan tulfatul atfal tapi mungkin kita belum tahu apa makna dari tulfatul atfal sendiri ya di sini uh, beliau tidak menjelaskan ya uh, di buku ya karena ya mungkin memang dicari secara ringkas ya Nama Tufatul Atfal itu adalah nama dari beliau sendiri, ya maksudnya Syekh Jamzuri, ya bukan dari orang lain. <clears throat> yaitu nazam yang di dalamnya terdapat beberapa hukum tajwid ya ya tuhfah itu maksudnya di sini adalah asyai'u al-hasanu yaitu apa sesuatu yang bagus ya maksud syekh di sini ya waqasdu syekh bil atfal hunna ada sigor jadi uh, atfal adalah anak-anak kecil yaitu as-sigor yang belum balik ya yang belum balik ya atau, atau untuk pemula di dalam ilmu tajwid. Nah, jadi tufatil atfal ya itu adalah makna tuhfah tadi sendiri dijelaskan adalah asyai'u ya asyai'u ya asyai'ul hasan ya asyai'ul hasan ya eh, yang membaguskannya bagus tadi ya intinya adalah bahku, bagus ya atau hadiah yang bagus untuk al atfal ya untuk anak kecil ya, atau untuk pemula ya atau untuk pemula jadi eh, di sini ya maksud beliau buku ini adalah pemberian atau hadiah untuk pemula, untuk para pemula dalam belajar ilmu ilmu tajwid atau untuk anak-anak kecil. Ya karena memang uh, dijelaskan secara ringkas, ya diserahkan secara secara ringkas. Ya jadi untuk mubtadiin, ya untuk apa? Untuk para para pemula. Sehingga uh, buku ini cocok sekali untuk kita pelajari untuk para pemula karena Ya kalau misalnya kita di pelajaran-pelajaran mungkin di pondok atau mungkin di SMA, SMP itu pelajaran-pelajaran di sini keluar ya keluar di ujian-ujian biasanya di mata pelajaran mungkin e, Al-Qur'an atau apa ya ini keluar. Ya karena pentingnya kita belajar buku ini. Yang selanjutnya an syaikhinal mihi ya tadi kita sudah jelaskan secara ringkas ya bahwasanya beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Najib bin Fanisi al-Mihi yang nisbahnya kepada kota al-Mihi ya beliau itu lahir tahun 1139 Hijriah dan wafatnya 1204 Hijriah. Jadi uh, Syekh uh, di sini Al-Jamzuri di sini belajar dengan beliau ya belajar dengan beliau Ya, di kota tersebut ya penulis itu membaca Al-Qur'an yang menyempurnakan pendidikannya di Al-Azhar. Yang kemudian beliau rihlah ya ke kota Tah ya Toh ya ponto tadi dan menetap di sana. Ya, di sini beliau berkhidmat ya, beliau berkhidmat untuk agama, mengajarkan agama ya dan e, banyak lainnya termasuk dalam ilmu perkara ya membaca Al-Qur'an. Al, ya di sini eh Masya Allah ya, kita tahu bahwasanya uh, para ulama yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk mengajarkan Al-Quran salah satunya ya. Beliau menetap di sana untuk mengajarkan Al-Quran ya. Berhari-harinya diisi dengan Al-Quran ya. Dan Masya Allah bukunya atau muridnya sendiri yang merasakan atau ya bisa sangat-sangat berkah ya bukunya ya sampai dicetak di berbagai berbagai negara. Ya di sini uh, arju bihi an yanfa'atulaba ya beliau berharap tadi ya untuk bermanfaat bagi para tulab ya bagi para uh, talib ya wal ajra wal qabula was dan semoga juga diberikan ganjaran dan diterima oleh masyarakat sekitar dan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala ya yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam Ya, eh, di sini ada beberapa ya penjelasan bahwasannya Syekh berharap ya berharap dengan album ini akan bermanfaat untuk para para penuntut ilmu. Nah, wal qabula ya al qabul ini dengan fathah ya adalah dengan fathah ya. Ada juga tulisan yang ditulis dengan dhammah, tapi ini adalah penulisan yang uh, salah gitu ya. Yang salah disebutkan di matan ya di syarah Tufatul Atfal yaitu Aisyah romako disebutkan bahwasanya walqo ada yang membaca dengan walqo bulu tapi ini merupakan waminan khoto'i antuktab ya autukro bidommiha atau dibaca atau ditulis dengan domah itu termasuk kesah, kesalahan ya itu merupakan penjelasan secara singkat ya kita belum memasuki materi pada kesempatan kali ini karena memang e, penting ya kita ketahui tufatul atfal itu seperti apa ya tadi ya isinya adalah matan-matan atau nazam yang isinya adalah hukum nun, hukum tanwin, hukum hukumat ya yang insyaallah mungkin untuk sebagian para ya pembelajar Al-Qur'an ini sudah mafhum ya sudah mafhum kita belajar dengannya namun uh, kita ada salahnya kita mengulang untuk memurojaah hafalan-hafalan kita atau memurojaah materi-materi yang sudah kita dapatkan ya nanti ada beberapa catatan-catatan di belakang juga dan ada beberapa catatan yang mungkin penting untuk kita uh, eh, telaah ulang di dalam bait-bait syair atau bait-bait nazam dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait syair yang matan Tufatil Atfal. Naam ya. Pada kesempatan kali ini ya untuk materi ya secara ringkas itu seperti itu terlebih dahulu. Nah, e, selanjutnya kita akan memasuki ya insyaallah taala memasuki sesi praktik atau sesi ya nanti mungkin bisa tanya jawab gitu ya. E, silakan untuk Kak Dibun silakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan pada KRB Yuliantoro yang telah memberikan materi kepada kita semua. Sobat Slim, tadi adalah pendahuluan ya, sesi pendahuluan perkenalan dari kitab Syarah Tufatul Atfal yang pada malam hari ini kita pembahasan dari buku ini dan juga di pertemuan ke, ke depan insya Allah. Jadi bagi Sobat Muslim yang masih ingin mencari ya ke depannya bisa mengikuti acara ini setiap hari Ahad mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bisa dicari di toko buku terdekat Syarah Tufatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan tadi adalah pengenalan uh, kitab ini, Sobat Muslim, kita masuk di sesi uh, praktek ya, sesaat lagi dan Sobat Muslim bisa mempraktekkan mungkin yang sudah belajar dengan kitab yang sebelumnya, yakni dengan metode Asyafi'i, dan sampai dengan saat ini nanti bisa dipraktekkan kembali. Insya Allah nanti kita praktek surat Asyams ya Kak RB ya? Ya insya Allah. Baik, Sobat Muslim tetap bersama kami dan nanti bisa siapkan terlebih dahulu musafnya. Sekali, sekali lagi Quran Surat Asyams ya. Insya Allah saat lagi kita masuk di sesi praktek dan Sobat Muslim bisa hubungi ke nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Kita jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslim kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Bagi sobat muslim yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di sesi praktek ya. Bersama KRB Yuliantoro setelah kita tadi dengarkan sesi materi ya pengelan, peng, pengenalan dari kitab Syarah Tufatul Atfal. Dan sekali lagi bagi sobat muslim bisa buka mushafnya untuk praktek di Quran surat Asyams ya. Dan sobat muslim bisa hubungi ke nomor 0823 2727 5333. Dan sembari menunggu penelpon, kita praktek langsung ke RB ya. Ya, insya Allah taala nanti ya Kak Dini di sini ya mengikuti lah ya Baik. untuk prakteknya. Nah, kita akan uh, coba praktik di surat Asyam di halaman 595 ya dari Al-Qur'an. Kita akan membaca uh, secara tartil insya Allah taala. Ya nanti uh, saya baca dulu mungkin setengahnya coba nanti Kak Didin praktikan gitu ya setengahnya dulu gitu ya. Enam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Nah, yaitu uh, untuk pembacaan ya pembacaan silakan nanti coba uh, dipraktikkan Kak.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 A'udu. Nah, jadi a'udzu ya zu. Nah, nanti Eh, coba dilatih lagi bagian zalnya. Coba Kak lanjut kak. Wasyamsi wa duhaha Nah, terus Wal qamari idha talaha Terus Wan nahari idha jallaha Nah, Terus Wal laili idha yaghshaha Coba Ghainya dijelaskan Wal laili idha yaghshaha والليل إذا يغشاها terus والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Nah, ya masya Allah sudah sudah cukup baik ya untuk bacaannya sudah bagus masya Allah. Ya ha ya dengan ha itu harus dibedakan ya. Untuk ha dan ha ini kadang kan kita ketukar ya. Wasyamsi waduhaha. Nah, jadi jangan sampai ketukar jangan sampai waduhaha. Nah, cuma ha sama ha yang sama nanti ya. Ya, padahal di sini ha sama sama ha. Ya terus uh, ya kita lanjutkan lagi. Nanti di akhir kita coba kupas hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya insyaallah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tawaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها coba kak dipraktikkan qad aflaha قد أفلح من زكاها mm-hmm. وقد خاب من دساها إن شاء الله درس كذبت ثمود بطغواها mm-hmm. إذ انبعث أشقاها mm-hmm. فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Nah, ya sudah sudah cukup baik ya. Jadi ada koreksi faqala lahum ya. Jadi uh, ketika lahum jangan seperti dihentakkan ya. Misal tadi faqala lahum rasul lahum ra. Nah, ada ada ya, seperti kayak di apa di kolkolah kan ya. Lahum. Nah, faqala lahum rasulullahi naqadallahi wasuqayaha. Jadi hati-hati dengan mim mati ya. Tadi ada mim mati ketemu ra tadi ada beberapa gitu ya. Ada dua dan hampir ya yang kedua hampir tapi uh, ya tidak tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat sudah bagus untuk secara keseluruhan insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Uh, coba ya kak untuk uh, kita coba gali gitu ya kita tanya-tanya sedikit gitu ya sekali sekaligus uh, mungkin murojaah untuk kita semua wasyamsi ya di situ ada asyamsiah ya kak ya ada asyamsiah ya di situ ya kalau asyamsiah itu cirenya atau tandanya itu ada tasdidnya pasti ya, ada tasdidnya di situ setelah alif lam ya wadhuha eh, ha ha terus wal qamari idza talaha ya di situ ada dua harokat dua harokat ya itu ada mat wan nahari nah wan nahar Nah, itu hukumnya apa nih kak? Wanaha Yang wanaha Wa wawu kanun. Ya, wawu kanun. Ini ada hukumnya. Tasdid. Ya, tasdid. Ya. Tas, pada nun bertasdid ada hukum gun. Gunna. Gunna. Ya, ada hukum gunna. Jadi di, di, dia didengungkan. Wan nggak cuma apa lanjut gitu ya. Wanahari. Ya, kan didengungkan terlebih dahulu. Wallaili idha yaghsyaha. Terus Wassamai ya, Wassamai nah, Kira-kira hukumnya apa nih, Kak? Uh, mat wajib. Mat wajib atau mat jais? Ya, uh, lima harokat ini Duk namanya. Uh, ya apa? Mat nah. tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, Mungkin untuk PR gitu ya, <laughs> untuk PR. Untuk pendengar juga ya, misalnya bingung ya silakan dicari dia gitu ya untuk PR kita. Karena kita uh, ingin apa? menguasai gitu ya, ya. jawabannya insya Allah di pertemuan mendatang gitu ya. Biar teman-teman juga tahu apa uh, biar mencari ya mencari apa sih hukum ketika ada mata bertemu hamzah dalam satu satu kata di sini ya dalam satu kata. Nanti ada dalam beda kah? beda kata ya toh ada beda kata kalau ida jaa ya jaa itu dalam satu kata ya toh nanti ada yang kata-kata yang yang lain ya masya Allah nah ini kan nah, kalau kayak gini biar kita tidak lupa gitu ya biar tidak lupa <clears throat> nanti juga ada yang lain di bawahnya kita coba lihat nanti wal ardi wa matahaha wa nafsiu. nah ini ada hukum apa nih kak ada tanwin bertemu dengan wawu Nah, besok kita masuk ke bagian hukum tanwin ini. itu itu Idgham apa, Kak? Um, yang melebur apa ya? Yang Bahasa melebur, Arabnya. <laughs> yang melebur. <laughs> yang apa, Kak? Ya, nun, mim, wawu. Biasanya apa namanya kan? Bi, biguna. Biguna. Nah, ya, biguna kan bi biguna. Ya, kalau yang uh, apa biguna itu maksudnya dengan apa dengan dengung gitu ya. ya dengung. Kalau bila guna tanpa dengung. Tanpa dengung. Nah, berarti kalau bila guna itu lam sama ro ya. Bila eh, ada lanya di sini berarti lam sama ro. Kalau ya nun mim wawu itu bigun biguna. Gitu cara ngingetnya. Oke, yang ya berarti idgham bi bi gunna wa nafsi wa ma sawaha. Ya, wa nafsi. Ya, jadi di sini kita dengungkan terlebih dahulu, tidak boleh kita uh, lanjut ya. Maksudnya apa? E, tanpa memperhatikan dengungnya. Misalnya langsung wa nafs apalagi dibaca dengan idhar wa nafsin wa ma sawaha. Ini termasuk keliru atau wa nafsi wa ma sawaha. Ya, tidak ada semacam uh, dengungnya begitu ya. Ada sedikit ya untuk uh, jeda, bukan jeda ya, apa ada tempo ya. Ada beberapa yang tidak tidak langsung tidak langsung berpindah ke huruf sel selanjutnya. Yang nah, selanjutnya faalhamah fujurah fataqwaha wa Nah, di sini standar semua ada i begitu ya Kak ya. Ada i ya. Terus qad aflaha manzakah manzak zakkaha. Ini hukumnya apa ini kira-kira Kak? Man zakkaha. Apa? <laughs> Nun mati eh, ketemu dengan zain. zain ya. Nun mati ketemu dengan zain berarti adalah hukumnya idgham juga. Idgham. Idgham yang mana nih? Biguna. Biguna. Kalau biguna kan tadi udah dijelaskan. Oh. Ya nun mim wa wawu. Nah, berarti ini masuk ke bagian apa? Ke ikhfa ya ke ikhfa. Yukhfa kan hurufnya hmm. paling banyak gitu ya. Nah, ada satu lagi ikhfa jangan dilupakan. Ada lima ya sekitar 15 huruf ya untuk ikhfa. Banyak sekali. Ya dan uh, eh, 15 lima, ya semuanya ini mempunyai karakteristik dalam membacanya sendiri gitu ya. Untuk lebih uh, me, apa memperbaiki atau menyempurnakan bacaan jadi tiap huruf itu mempunyai karakteristik tersendiri. Ya, misalnya Qaf sama kaf itu lebih ke ang misalnya ya. Contohnya min qabl ya dah. Ya mangka ya manka. Nanti beda lagi dengan zain, dengan sin, dengan shin ya. Contohnya kayak tadi qad aflaha man zak man Ya, itu enggak bacanya ya uh, lebih apa? qad aflaha man ya kalau bacanya misalnya man zakkaha man nah itu ang gitu ya ya tapi untuk menyempurnakan ini dalam sesi penyempurnaan bukan berarti salah gitu ya untuk sesi penyempurnaan biar lebih baik memang ya man tidak serta merta dibaca ang semua gitu ya dulu mungkin kalau kita baca ikhwah itu bacanya samar gitu ya man zakkaha gitu terus Waqad khaba man ya ini sama ya. Man dassaha apakah tadi? Ikhfa. Ikhfa ya. Terus kadzabat samudu bitawwaha. Nah, ha di sini ada yang panjang juga itu di atasnya, ya Kak ya. Terus ini namanya apa? Yang panjang yang terakhir ini. Majais. Nah, majais, majais atau tadi mat wajib gitu ya. Nah, ini jadi PR nih ya dua ya. Nah, ini biar teman-teman uh, di rumah juga membuka gitu ya, membuka uh, apa bukunya kembali. Ya, di sini ada Matopi'i. Ya, kita sudah pernah belajar ya di apa? di tajwid Imam Syafi'i gitu ya. Matopi'i setelahnya apa? Ada ham hamza Nah, kalau ini pada beda kalimat, Kak. Ya beda kata gitu ya, beda kata. Kalau tadi di atas sama dalam satu kata. Nah, jadi intinya itu satu kata atau beda kata ya nanti yang satu kata masuk mana yang beda kata masuk mana eh, kita uh, ya bocorkan jawabannya di pekan depan biar kaknya juga apa kaknya juga penasaran gitu ya <laughs> nanti habis itu buka kan ya buka tajwid Imam Syafi'i terus izin ba'atha nah, di sini non mati ketemu dengan ba apa itu hukumnya kak eh, yang nomor lima kalau di buku ini. <laughs> nomor lima Masya Allah ya. Hafal nomornya gitu ya. <laughs> Hafal nomornya. Ya, e, eh, non mati ketemu dengan ba. ba. Berarti ada namanya adalah ik iklab ya. Iklab. Ya, iklab. Jadi langsung dimasukkan ke ba-nya. Idim ba'atha Ya faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqayaha. Nah, di sini namanya hukumnya apa kak? Wasuqayaha. Kolkola. Ya, kolkola. Jadi ada kolkola kof, ya dal itu harus kita kolkolahkan. Ya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim. Nah, mim mati ketemu dengan allah Hukumnya apa kira-kira kak? Kan ada mim mati ada nun mati. Nah, ada mim mati, ada nun nun mati, ya tak? Nun mati ketemu ini, mim mati ketemu ini, gitu kan? Nah, ini ada apa? Idhar syafawi, ikhfa syafawi, ya tak? Nah, itu mimi, yang itu kan ada kan? Nah, ini coba kita mau rojaah lagi, ya. Nah, biar besok-besok bisa gitu ya, masya Allah. Biar kita besok-besok ya semangat belajar Al-Qur'annya ya. Robbuhum, ya mim mati ketemu dengan ba ya alaihim rabbuhum bidam. Ya, kenapa dibaca rabbuhum bidam? mati ketemu ba. ba. Bukan dibaca alaihim rabbuhum bidam, ya toh? Nah, ini ada ada pembahasan tersendiri. Ya, bidam bim tadi nun mati ketemu ba ya iklab fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, berarti yang lupa itu bab apa tadi? Ada bab mim mim mati. Terus ada bab apa? Uh, untuk mat, mat. ya mat jais ataukah mat mat wajibnya itu sedikit ringkas dan insyaallah jawabannya di pekan mendatang ya agar kita ya, juga mau membuka pelajaran-pelajaran yang yang sudah telah kita pelajari. Nah, itu saja untuk pada sesi praktik ya pengarahan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan 是啊